Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah manduma Ushul wa Qawaidih karya al syaikh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Insyaallah dalam waktu dekat kita selesaikan ini ya. Setelahnya nanti kita ngambil pelajaran masalah usul fikih karya As-Sa'di, tipis itu. Nah, barakallahu fikum insyaallah dibagikan gratis lah insyaallah. Banyak-banyak berdoa aja ya. seperti malam terakhir hari Jumat eh. Sama kalau setelah ini sudah dibagikan tadi ya yang belum dapat nanti kesana sana itu ya, Bang ya. Kalau yang ini usul lagi Bang Allah teman tipis. Karya saat ini Nah. Apa kata beliau di sini barakallahu fiikum kita lihat qala al-muallifu asbahullah pantun yang ke-75 Addil amana lilladzi qad ammanak wa la takhun man khana fahuwa qad halak. Artinya apa? Tunaikanlah amanah. Tepatilah amanah. Sempurnakanlah amanah pada orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Jangan kamu berkhianat kepada orang yang dia berkhianat karena sungguh dia telah binasa. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang yang berkhianat, biarkan dia berkhianat. Dia nanti yang berdosa dan dia yang akan binasa. Kalau ada orang memberikan amanah kepadamu, nah barakallahu fikum maka tunaikan amanah tersebut. Paham ya? Nah, karena Allah taala sudah merintahkan kan agar kita semuanya enam menunaikan amanah itu kepada ahlinya. Jadi kalau diamanai uang untuk pondok pesantren misalkan 50 juta sampaikan. Nah, kalau amanah itu pondok untuk pondok. Kalau amanah dakwah umum untuk beli apa? pasir, semen itu peralatan dakwah lah. Paham ya? Nah, tapi kalau kalau amanah itu santri ya santri. Tergantung amanahnya. Paham ya? Jangan amanah itu santri malah dimakan sama gurunya. Liru. Amanahnya itu santri malah dimakan sama ustadznya. Parah. Paham ya? Amanah itu santri malah dibelikan mobil karimun. Paham ya? Tambah parah lagi. Nah, 50 juta kan dapat karimun bekas. 35 juta bekasnya ya karimun yang mini itu. Nah, barakallahu fikum. Kesimpulannya, kalau ada amanah, tunaikan amanahnya. Antum diamanai harta itu paling berat, amanah harta paling berat. Paham ya? Terutama dalam masalah dakwah ini kisah aja. Dalam masalah dakwah ini kalau dia enggak amanah dengan uang yang diberikan muslimin untuk apa? Disampaikan kepada yang bersangkutan sangat berat sekali. Paham ya? Karena harta itu manis. Dipermisalkan manis dan hijau. Coba selama antum di pondok pesantren ngaji, belajar. Nah, ketika ngajar, dulu mungkin belum pernah megang uang Soekarno Hatta misalkan. Paling-paling paling banyak cuma lima lembar paling banyak. Nah, ketika ada datang muslimin pun bukan hanya lima lembar lagi, juta, lima puluh juta, enam puluh juta itu kalau orang terfitnah kan bahaya. Maksudnya bagaimana? Amanah itu berat. Buktinya apa buktinya? Dalam surat Ahzab, akhir surat Ahzab, Allah Taala awal mulanya amanah itu disodorkan untuk siapa? Ditawarkan untuk siapa? Untuk langit, bumi, gunung-gunung, pada mampu nggak mereka? Nggak mampu, mereka enggan untuk mengembannya karena berat itu loh. Paham ya? Nan inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha insan Innahu kana dzaluman jahula. Artinya apa? Sesungguhnya kami sodorkan amanah untuk langit, bumi, gunung, tawarkan itu. Tapi mereka semuanya apa? Enggan untuk mengembannya, mengadu, mengeluh. Berat amanah itu. Tapi ternyata malah siapa yang ngambil? Manusia itu loh. Paham ya? Nah, yang mana manusia itu apa? Dzaluman jahula, suka berbuat kedzaliman dan suka menyabar kalau fikum dan pada asalnya apa? Mereka berada di atas kebodohan. Faham ya? Jadi amanah itu berat atau ringan, Bang? Berat sekali. ya? Jadi kalau kita dikasih amanah ya tunaikan pada yang berhak atau pada ahlinya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wa hadhi aidan muhimah ini juga kaidah penting. Annahu yajibu 'alal insan an yu'addil amanatan liman ammanahu 'ala ayyi halin kan. Bahwasanya seorang itu wajib untuk menyampaikan amanah kepada siapa orang yang dia diamanai bagaimanapun keadaannya. Paham ya? Jadi wajib bagi dia yu'addil amanah menunaikan amanahnya liman amanahu Eh, kepada orang yang dia diamanai. Paham ya? Ala ayyi halin karena bagaimanapun keadaannya. Kalau amanahnya harta untuk pondok ya untuk pondok, kalau untuk pribadi ya untuk pribadi. Paham ya? Kalau untuk bangun Mahad ya untuk mahad, paham ya? Kalau amanahnya untuk kasihkan santri ya dikasihkan itu loh walaupun apa 50 50. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti kejadian telah lalu. Maksudnya kalau amanahnya itu ya untuk itu, untuk itu gitu loh, jangan untuk kemana-mana itu loh. Amanah itu bagian santri malah ditaruh kantong sama Berarti tidak amanah. Hati-hati ya. Biasanya yang tidak amanah itu adalah apa? Organisasi-organisasi, parlemen-parlemen, lembaga-lembaga, yayasan-yayasan. Kenapa? Karena kalau datang dana dari muhsinin untuk yayasan, itu biasanya ada orang yang bergaya mengatakan untuk uang administrasi, uang capek, uang wirawiri katanya. Coba, dananya masuk 100 juta, tapi yang disampaikan ke pondok cuma 90 juta. Lah yang 10 juta kemana? Ternyata yang 10 juta barakallahu fikum masuk kantong untuk beli bensin katanya. Beli bensin 10 juta bayangkan Bang. Tanya, ini realita kenyataan itu loh. Kalau antum nggak percaya jangan dicoba. Paham ya? Jadi nanti kalau antum berdakwah punya pondok, jangan ada yayasannya. La jam'iyah wala muassasah. Enggak ada yayasannya. Katanya kalau enggak ada yayasan itu nanti katanya dibubarkan oleh pemerintah. Siapa yang bubarkan? Tiga tahun alhamdulillah hingga sekarang enggak dibubarkan juga. Mahadarut Taqwa ini tanpa yayasan. Dan orang dulu yang ketika datang mengatakan, ini nanti enggak bisa berdiri Ustaz kalau tanpa yayasan. Akhirnya orang sekarang malu sendiri. Paham ya? Malu sendiri dan menyaksikan oh ternyata bisa juga. Bisa pondok pesantren mahat itu bisa berdiri walaupun tanpa yayasan. Yang penting kan ada ininya. Ya enggak? Yang penting ada apanya ini? Fulus. Untuk bangunan ada fulus. Asalkan enggak minta-minta. Penting itu ya. Upayakan ketika ya sekarang antum mungkin usianya masih muda belia ya. Nanti kalau udah saatnya berdakwah, wah itu upayakan jangan pakai yayasan. Nah, walaupun yayasan salafiyah enggak usah kepencut sudah. Yayasan salafiyah itu salafnya siapa coba? Salafiyah itu kan nisbah kepada para salaf. Yayasan salafiyah itu salafnya siapa? Enggak ada. Itu sekedar apa? Sekedar selingan bahwasanya amanah itu berat. Kita lihat sini. Sawan kana wadi'ah aw 'ariyah aw ijarah, masyaallah. Baik amanah itu bentuknya wadi'ah titipan, 'ariyah pinjaman, ijarah kontrakan. Antum ketika kontrak rumah orang lain amanah, rumahnya jangan antum robohkan, rumahnya jangan, jangan antum bakar, rumahnya jangan antum rusak, amanah. Paham ya? Kalau antum mau bangun suatu bangunan di dalam rumah kontrakan, izin dulu sama pemiliknya. Paham? Mahum? maaf, Eh, oh, am. Kemudian kalau antum minjam barang, minjam barang, barang itu amanah. Barang pinjaman jangan antum patah-patahkan. Barang pinjaman jangan antum rusak. Dijaga baik-baik. Kalau ada titipan, orang titipan, ya jangan dimakan titipannya. Paham ya? Ada orang titip menitipkan cilok ke antum, mau diambil dalam satu jam lagi, antum sikat ciloknya. Antum makan berarti gak amanah. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau titipan, pinjaman, perkontrakan ini termasuk perkara yang ada amanah di situ. Bal hatal kalam idza amanaka alaih. Bahkan ucapan pun kalau amanah jangan antum mengingkarinya. Jangan antum nah barakallahu fikum mengkhianatinya. Anak amanahkan, tolong ucapan ini jangan disebar kemana mana Kata si B, siap kata kata si B. Si A ngomong sama si B, ya si B, ya si B, anak amanahkan ucapan ini hanya untuk antum saja. Jangan disampaikan ke siapapun. Kata si B, siap katanya. Si B akhirnya ngomong ke si T, si T. Tak kasih amanah ya, antum jangan ngomong ke siapapun ya. Kata si T, siap katanya. Akhirnya tersebar kemana-mana. Kalau amanah itu barakallahu fikum, kalau cuma dua orang ya dua orang saja. Paham ya? Rahasia itu harus dua orang, itu paling banyaknya. Lebih dari dua orang biasanya tersebar kemana-mana itu kalau yang namanya apa? Rahasia amanah juga sama. Amanah kalau suatu ucapan yang amanah kan dijaga baik-baik amanah tersebut. Kita lihat Fal wajib an adil amanah maka yang wajib adalah menunaikan menyampaikan amanah tersebut. Wa lihadza qala ulama oleh karena ini para ulama mengatakan idza qala lakar rajul abligh salami fulanan penting. Apabila ada orang mengatakan sampaikan salamku untuk si fulan. Biasanya orang kan enggak amanah di sini. Nanti tolong sampaikan salamnya untuk ustaznya. Iya. Sampai sepekan dua pekan enggak sampaikan sama dia. Oh ya. Tolong sampaikan salamku untuk si fulan ya. Iya katanya. Sampai setahun baru sampaikan. Itu kurang amanah. Ini termasuk amanah. Jadi kalau antum belum mampu ya paling-paling antum mengatakan insya Allah anak sampaikan. Paham ya kalau ketemu. Karena kadang enggak ketemu kan? Kita lihat. Fakult kemudian kamu melakukan eh, kemudian apa? Nah, fakulta kamu mengatakan af'al insya Allah. Sampaikan salam untuk sebulannya. Kemudian kamu mengatakan af'al insya Allah. Aku lakukan insya Allah. Aku sampaikan insyaallah. Fa innahu yajibu 'alaika an tanqul antakul salam maka wajib atasmu untuk menukilkan menyampaikan salam tersebut wajib paham ya wajib menyampaikan salam karena apa sudah amanah gitu loh SMS eh, settingan misalkan tolong nanti sampaikan salamku untuk si fulan ya ya insyaallah sampaikan itu amanah kalau antum sudah menjawab ya insyaallah kecuali antum ada ikatan ikatan dalam artinya ada syarat insyaallah kalau ketemu nah ini masih penting berarti kalau nggak ketemu dia nggak ada dosa kalau nggak menyampaikan karena syaratnya apa kalau ketemu gitu loh Faham maksudnya ya? Nah, kalau ketemu baru nah barakallahu fikum baru apa baru disampaikan. Tapi kalau enggak ketemu kan nggak perlu menyampaikan. Faham maksudnya ya? Nah, kita lihat lagi di sini. Barakallahu fikum li'anna alladhi qala laka dzalika amanak dikarenakan orang yang mengucapkan tersebut kepadamu dia telah mengamanahkan kepadamu. Amanah apa di sini? Salam. San, tolong nanti sampaikan salam anak buat abi antum ya. Kalau antum bilang ya sampaikan nanti gitu loh. Paham ya? Kecuali antum Iya kalau ketemu. Nah, berarti otomatis kalau ketemu baru sampaikan. Kalau nggak ketemu, nggak nyampaikan nggak masalah karena ada lafaz di balik itu semuanya. Paham ya? Contoh yang lain kita lihat sini nanti. Kata beliau, fa illam nam fa, eh, fa illam taqbal iblagh Eh, Jika kamu tidak menerima penyampaian salamnya, fala yulz fala yulzimuk, maka tidak mengharuskan kamu untuk menyampaikannya. Paham belum? Jadi kalau dia ngomong tolong sampaikan salamku buat si fulan ya. Antum enggak nerima amanah tersebut, berarti antum enggak wajib menyampaikan. Tapi kalau nerima, iya insyaallah sampaikan gitu loh. Paham maksudnya ya? Kadang kan orang bermudah-mudahan sana ini. Iya enggak sampaikan tapi enggak sampai-sampaikan. Sebulan, sepekan baru sampaikan. Nah, kita lihat sini. Walihada yanbaghi al-insan idza wadda'a ahadan yatawajjah ila baladin an la yaqul sallim li 'ala al-jama'ah aw 'ala talabah aw ma dhalik Nah, oleh karena ini kata beliau, yang bagi selayaknya untuk seseorang tidak wadda'a dan apabila pamitan dengan seseorang yang yatawajjah yang dia ingin pulang ke kampungnya ila baladin alla yaqul hendaknya dia enggak mengatakan enggak usah mengatakan salam li ala fulan ala jamaah titip salam ya buat jamaah buat ahlu sunnah di sana ala talabah titip salam ya buat para santri au ma asbah ini enggak perlu antum ngomong itu enggak perlu kenapa li annahu la'annahu yuharrid zahibah Dikarenakan seperti ini memberatkan nah barakallahu fikum enam orang yang dititipin salam tadi itu. Paham belum? Jadi antum kalau misalkan ada orang mau pamitan, mau pamitan mau pulang ya cukup didoakan enggak bagaimana kalau pamitan. Enggak perlu tolong nih sampaikan salamku buat si fulan ya, buat Syekh fulan, buat Ustadz fulan, buat para santri ya. Itu terlalu memberatkan karena amanah gitu loh. Belum tentu dia sampai rumah ingat gitu loh. Paham belum? Biasanya orang kan kalau di pondok lama setahun dua tahun dia mau pulang itu biasanya mau ngapain? Karena kangen orang tuanya, karena mungkin mau ketemu orang tuanya sehingga fokusnya ke situ. Ketika dititipin salam khawatir nggak sampai gitu loh. Jadi nggak perlu antum ngomong salam ya buat si jamaah sama ikhwah, talabah, sana misalkan kalau zaman sekarang mungkin lewat SMS, ya kan? Kalau zaman dahulu kan seperti itu berat itu loh, karena belum tentu ketemu. Kita lihat lagi barakallahu fiikum. Nah, in qabila tahammal mas'uliyah. Kalau dia menerima amanah salam tadi itu berarti dia memikul enam tanggung jawab. Tahammala nam al-mas'uliyah memikul tanggung jawab. Wa in rafada rubbama yaskhut sahibuh. Kalau dia menolak bisa jadi apa? Eh, orang yang nitip salam tadi murka. Wah, titip salam aja enggak mau. Mau eh, salam enggak bayar juga enggak modal juga keluar modal masa enggak mau. Marah-marah dia. Tapi seharusnya enggak perlu seperti itu. Kita lihat. Walakin yakul akan tapi dia mengucapkan salim li alaman sa'ala anniha. Penting kalau ini. Ini umum. Sampaikan salam. Eh? Na barakallahu fikum dariku setiap orang yang bertanya tentang aku. Jadi kalau enggak bertanya tentang dia enggak usah ngateng salam itu loh. Kalau bertanya tentang dia baru saya salam. Si fulan bagaimana di pondok pondok Darut Takwa? Si fulan siapa? Mahmud tuh, Mahmud tuh, oh, Mahmud tuh Suka melanggar peraturan dia Mahmud itu. Kalau tidur bangunnya susah misalkan. Paham ya? Nah, kalau ya, adzan pertama harus dibangunin dulu misalkan. Kemudian kalau belanja ke toko nggak bayar kadang misalkan Mahmud. Contoh aja misalkan Mahmud misalnya ada nah itu berarti kan karena ditanyakan tentang keadaannya sampaikan itu. Oh, dia kemarin Mahmud kirim salam nah, gitu. Paham ya? Karena apa? Karena ditanya tentang dirinya. Kalau nggak ditanya berarti enggak itu. Ini penting sekali nih ya. Jadi salim ala alaman sa'ala anni. Ayo, ya, sampaikan salam. Nah, barakallahu fikum atas orang yang apa? menanyai tentang diriku. Fa idza qala kalau dia mengatakan seperti itu, sara idza su'ila tadzakkar. Ya kan kalau ditanya baru ingat. Fa yaqul fulan tayyib, wasallim alaik. Ini seringnya orang Arab seperti ini. Fulan tayyib, wasallim alaik. Si fulan masyaallah bagus dia. Dia nyampaikan salam kepadamu. Biasanya kalau ditanya kan lupa. Paham ya? Jadi Mahmud itu barakallahu fikum, contohnya Mahmud itu berada di salah satu ma'had pondok pesantren. Punya teman namanya Humaid. Humaid ini pulang kampung gitu loh. Paham ya? Kemudian Mahmud ngomong Humaid nanti kalau ada yang tanya tentang ana sampaikan salam buat dia ya. Kata Humaid, "Iya, siap," katanya. Humaid pulanglah kampung. Wah, puasa sepekan, dua pekan, tiga pekan ketemu ikhwah-ikhwah sana, ternyata ada ikhwah namanya Nah barakallahu fikum Nah, <laughs> barakallahu fi namanya Hamid. Namanya Hamid. Hamid tanya, Humid, bagaimana Mahmud di pondok sana?" Oh, Mahmud tuh Masya Allah dia. Dia kalau masalah hafalan kuat sekali hafalannya, semangat sekali menghafal, tapi kalau beli ke warung ke toko ada enggak bayar ya? Oh ya. Nah, barakallahu fikum contohnya gitu. Wah, berarti bagaimana? Kalau sehat-sehat badannya kekar, pendek kekar itu ya. Nah, oh iya Mahmud salam buat antum kemarin. Hamid kata Humid. Karena Hamid ingatnya setelah ditanya tentang Mahmud tadi sama sama sama Hamid tadi. Paham belum? Ini contoh aja. Mahum insyaallah ya. Ayo barakallahu fikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau sini? Barakallahu fikum. Idza kana al-insanu alaihi dainun li fulan mi'atu alf. Kalau ada orang atau apabila seorang dia punya hutang kepada sebulan 100 ribu, hutang 100 ribu. Wa kana qad auda'a alladhi lahu mi'alf wa di'atan mi'atat dan saat itu, na barakallahu fikum, orang tersebut menitipkan kepada seseorang dengan suatu titipan 100 ribu. Paham ya? dhahaba ar-rajulul matlub ilal tilat talib. Kemudian apa? Pergilah orang yang diminta tadi kepada orang yang meminta. Wa qala a'tini amanah allati auda'tuka iyyaha wa al mi'alaf. Berikanlah kepadaku amanah yang aku telah menitipkan kepadamu eh, yaitu 100 ribu fa'angkar dia mengingkari 100 ribu yang mana anda nggak pernah merasa antum menyimpan dan nggak pernah merasa eh, antum ditukar uang mengingkari nah, dia fahuna takunul banyina 'ala mudda'i di sini berarti apa bukti diwajibkan atas orang yang mengaku-ngaku atau yang mengklaim tadi itu eh, mana mana uang seratus ribu yang dulu tak kirim ke antum anda nggak pernah megang kok Antum nggak pernah telepon ke anak? Ini buktinya kertas ini. Misalkan ada bukti kertasnya ini, misalkan buka kan. Oh iya. Oh iya, ana lupa itu sudah tak pakai, udah ganti gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Kita naqulu lahu i'tib syuhud. Kita katakan kepada dia, datanglah saksi-saksi, ala annaka a'tait fulanan alaf. Kalau pakai saksi ini ya. Pakai saksi orang, manusia itu kalau pakai bukti tulisan sudah cukup, enggak perlu pakai orang lagi. Paham ya? Selama itu akurat ya. Nah, datanglah saksi. Bahwasanya kamu telah nah barakallahu fikum memberikan titipan pulan eh, uang tersebut pada fulan 100 ribu. Wa illa fala syai'lak. Kalau tidak demikian, kamu tidak dapat apa-apa. Kata qadhi seperti itu. Apa maksudnya? Harus apa? Dikelirkan terlebih dahulu benar atau tidak. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Fa in jika dia mengatakan ma indi bayyinah, aku enggak punya bukti. Qulna ya ar-rajul idan. Kalau kamu enggak punya bukti sumpah, berani enggak? Sumpah, halafa. Kemudian dia sumpah bi annahu ma'atahul amanah Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Berarti apa? Yang satunya tadi yang mengingkari tadi sumpah, kamu sumpah karena antum kamu mengingkari. Akhirnya dia sumpah bahwasanya dia eh, bersumpah bahwasanya tidak ada seorang pun yang memberikan amanah kepada dia. Demi Allah, demi Allah, billahi wa tallahi, wallahi ya billahi wa tallahi Enggak ada seorang pun yang ngasih amanah titipan kepadaku. Wa fi dhimmatil mudda'i lil halif mi'al alaf. Sekarang berada apa? Dan pada tanggung jawab al mudda'i yang mengaku-ngaku tadi itu untuk orang yang sumpah tadi itu seratus ribu. Fahal naqul ijhad alladhi 'indak? Apakah perlu kita katakan ingkaran ingkarilah sekarang yang ada di sisimu li'anna ar-rajul khanak karena dia mengkhianatimu. Nam fakhunhu aw la yajuz maka karena dia mengkhianatimu, kamu harus berkhianat sama dia atau nggak boleh? Maksudnya gini loh. Kalau dikhianati sama orang, boleh nggak kita membalas dengan khianat juga gitu loh? Apa belum? Atau dibiarkan saja? Antum dikhianati sama orang. Paham ya? Apakah boleh kita membalas dengan pengkhianatan juga gitu loh? Nah, atau layak yajuz atau nggak boleh kita lihat sini. Nakul la yajuz. Kita katakan nggak boleh bal. Naam au Bahkan apa? Penuhilah sempurnakanlah bayarlah apa hutangnya wa amma wadi'atuk allati jahadaha adapun titipanmu yang sudah dia ingkari tadi fa hisabuhu 'ala Allah itu nanti urusannya perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala belum jadi hutangnya tunaikan dulu hutangnya kemudian yang dititipkan tersebut karena dia yang dititipin gak ngaku atau berkhianat atau orang yang dijadikan perantara itu berkhianat urusannya itu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala urusannya. Naam. Ikhwan fi din azan jazakumullah kata beliau, "Idan idha khanaka ahadun fi muamalatin falatakunhu Penting ini, sabar. Apabila ada orang yang berkhianat kepadamu dalam suatu muamalah, jangan kamu berkhianat kepadanya. Sabar. amlum Contohnya A, B, C si A nitip uang kepada si B untuk dikasihkan kepada si C. Paham belum? Si A nitip uang kepada siapa? Si B agar dikasihkan kepada si C. Kata si B siap, ternyata uangnya nggak sampai kepada si C. Si B berkhianat itu loh. Dititipin uang 50 juta untuk dikasihkan sama si C, malah sama si B dibelikan apa? Karimun untuk pribadi lagi. Paham ya? Nah, nah di situ kan berkhianat. Nah, apakah boleh si A membalas pengkhianatan itu dengan pengkhianatan juga gitu loh. Kita lihat. Idan idza khanaka ahadun fi muamalatin fala takhunhu. Jika demikian, apabila ada salah seorang yang berkhianat kepadamu dalam masalah muamalah, maka jangan kamu berkhianat kepadanya. Adil amanah wasduk. Tunaikan amanahnya dan jujurlah. Paham ya? Enggak perlu antum membalas dengan pengkhianatan. Biarkan orang yang berkhianat. Wa idakan kana qad khanaka fa hisabuhu 'ala Allah azza wajalla. Kalau seandainya dia telah berkhianat kepadamu, maka perhitungannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza qala wa la takun man khana fa huwa qad halak. Jangan kamu berkhianat kepada orang yang telah berkhianat karena sungguh dia telah binasa. Ai khasir, rugi, bangkrut, fayakunu al-wizru alaihi wa anta lakal ajr masyaallah. Dosanya itu nanti kembali ke orang yang berkhianat itu dan kamu mendapatkan pahalanya. Faham maksudnya ya? Nah, dia mendapatkan dosanya sedangkan yang sabar tadi mendapatkan pahalanya. Wa bihadzal wa bihadzal qa'idah tastaqim ahwalun nas. Wa bihadzal qa'idah tastaqim ahwalun nas. Dan dengan kaidah ini sempurnalah keadaan-keadaan manusia. Walau kulna, kalau seandainya kita katakan, kullu man khanaka fakhunhu, setiap orang yang berkhianat kepadamu, maka khianatilah. Nah, kalau kita ngomong kayak gitu, lakana nasu yakhunu ba'dhum ba'dha. Niscaya manusia akan saling berkhianat. Niscaya manusia apa? akan saling berkhianat sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya kalau kita perbolehkan atau kita buka pintu pengkhianatan dari itu. Naam. Fa fat, nah, fataksur al-khianat wa tufsit al-umur. Akhirnya banyaklah pengkhianatan-pengkhianatan dan rusaklah perkara-perkara ini. Paham ya? terutama di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah. Apa kata Rasulullah SAW? Nah, barakallahu satakunu ba'di sanawatun khadda'ah. Akan datang nanti setelahku tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Apa lafaz berikutnya? Nah, wa yukhawan fihal amin. Wa taman fihal kha'in. Wa yusaddaq fihal kadhib wa kata fihal sadiq. Wa yatakallam fiha ar bidah. Qila wa man bidah. ya Rasulullah? kata ar tafih yatakallam fi amril 'amah. Artinya apa? Dengan semakna Rasulullah SAW menyatakan akan datang setelahku nanti tahun-tahun yang penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan kedustaan, paham ya? Penuh dengan penipuan. Orang yang jujur dibilang apa? Pendusta. Orang pendusta dibilang jujur. Orang pengkhianat dibilang terpercaya. Orang percaya dibilang pengkhianat. Dan di tahun-tahun tersebut berbicara ar-ruwaibidah. Akhirnya ditanya, "Ya Rasulullah, wa mar-ruwaibidah?" Wahai Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Kemudian Rasulullah SAW menyatakan ar rajul tafih yatakallam fi amil amah yaitu orang yang dungu dan bodoh tapi berbicara untuk kepentingan umum. Itu berbahaya sekali barakallahu fikum. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Kata beliau di sini, wajah fil hadis sahih dan datang di dalam hadis yang sahih, adil amanata ila man tamanaka wa la takhun man khanak. Masyaallah. Artinya apa? Tunaikan hak amanah kepada orang yang dia telah mengamanahkan kepadamu. Dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Masya Allah. Nah, wahadil masalah sakinatun ala ala tamain wa al shoh. Permasalahan ini sangat berat sekali untuk orang-orang yang mereka tuh rakus terhadap harta dan orang-orang yang pelit sangat. shoh itu pelit yang sangat. Patakus shoh, fa inna shoh ahlaka man qablakum. Paham ya? Hati-hati, hindari as karena as adalah apa? Adalah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Apa itu as-suhd? Syadidul bukhl. Paham ya? Suhd itu adalah apa? Adalah na'am barakallahu fikum sifat pelit yang sangat. Fayaqulun mereka mengatakan kaifa ukirlahu bidaini wa huwa angkar al allati indah. Bagaimana aku eh mengakui untuknya dengan suatu hutang padahal dia mengingkari titipan yang aku titipkan di sisinya fatakul na'am fanakul katakan, katakan na'am adil amanah tunaikan amanahnya enggak usah dibalas dengan pengkhianatan wastathnal muallif min hadza dan muallif mengecualikan masalah ini dikecualikan dalam artian apa dalam artian na'am barakallahu fikum boleh meminta haknya boleh juga apa na'am meminta haknya. Kalau yang pertama tadi kan nggak boleh dibalas dengan pengkhianatan. Ternyata ada juga di situ kalau orang diamanahi dengan secara syariat, dia belum menunaikan amanahnya, boleh kita minta haknya. Contohnya, antum ketika bertamu, mau Bang, ketika bertamu orang yang pemilik rumah sahibul bait, punya amanah enggak dia? Punya amanah enggak? Punya amanah. Apa amanahnya? Menjamu tamu. Antum datang ke kepada eh, tuan rumah namanya Mahmud. Pakai Mahmud terus enggak masalah karena orangnya enggak ada di sini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum antum ziarah berkunjung bertamu di rumahnya Mahmud. Mahmud pemilik rumah Sahibul Bait. Nah, pemilik rumah ini punya amanah enggak? Amanah. Apa amanahnya? Hah? Eh, apa amanahnya dalam hadis itu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, di sini amanah dari syariat langsung. Kalau pemilik rumah kedatangan tamu, menjamu tamunya. Ternyata jamaah yang datang tadi tiga orang tadi misalkan ke rumah Mahmud gak dijamu itu loh. Dia boleh nuntut haknya. Mahmud, mana ini Jangannya kalau gak ada Mahmud? Sabar dulu baru dimasak kata Mahmud. Intinya Mahmud itu apa? Punya amanah harus meng harus menyelesaikan menunaikan amanahnya itu menjamu tamu. Paham ya? Berapa hari untuk menjamu tamu yang disyariatkan? Tiga hari. Selebihnya bagaimana bang? Mau ngasih silakan, nggak ngasih ngarahkan itu loh. Paham maksud mengarahkan? Kalau ngasih silakan, kalau nggak ngasih ngarahkan, ngarahkan apa bang? Eh, mengarahkan ke warung yang lain, tempat yang lain. Maksudnya itu diarahkan kalau misalnya mau belajar sana ada. Paham ya? seperti itu. Tapi kalau tiga hari tersebut, ya harus kita tunaikan. Walaupun sederhana, eh, seadanya, secukupnya. Ada daging, makan daging. Ada ayam, makan ayam. Ada telur, Makan telur. Adanya dartim, dadar tempe masuk juga di situ. Intinya apa? Menjamu tamu. nggak usah terlalu berlebihan, jamu tamu. Karena tamu itu ketika dijamu senang dia. Nah, barakallahu fikum berbeda kalau dicuekin atau yang semisalnya. Mungkin itu yang anak ambil pada kesempatan ini karena ada keperluan yang mendadak. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.